PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan... Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Baba Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Rusli sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Ana Rusli sebagai wanita agung, Burhan sebagai lelaki aneh, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. muda dengan ikat kepala ulung dan berkalung bahar mendapatkan pesan berupa tusuk konde emas dari sang dewi. Tetapi ketika ia memutuskan untuk menunda pertemuannya dengan pemilik tusuk konde emas, terjadi suatu keajaiban di sekitarnya. datang menemuiku, Sang Dewi? Aku menginginkan kau menemuiku. Datang ke tempatku. Agar kita dapat berbincang sebagaimana biasa kita lakukan di istanaku. Mm, uh, ah, maafkan. Maafkan aku, Sang Dewi. Aku menghormatimu. Aku mencintaimu. Tapi, bukankah kau telah mengerti akan tujuan dari perjalananku ini? Mm, maafkan aku, Kanda. Aku begitu rindu denganmu. Perpisahan yang baru beberapa hari telah membuatku gundah, resah dan gelisah. Dengarlah janjiku Sang Dewi. Jika aku berhasil menemui ayahku dan mendapatkan kembali Galuh, aku akan membuat sebuah puri kecil di dalam istanaku. Dan di tempat itu, kau akan dapat berbuat sebagaimana di istanamu. Aku akan membuat tempat itu tidak berbeda dengan suasana istana Majeti. Akan tetapi sementara ini, biarlah pertemuan kita hanya pada setiap malam bulan purnama sebagaimana yang telah kita sepakati. Ya, baiklah Kanda. Kau akan dengan segera mendapatkan yang kau inginkan. Dan kita akan dapat dengan segera bertemu setiap hari, setiap saat. Ya, jika begitu, pergilah. Laksanakanlah semua tujuan dan cita-citamu dan juga cita-cita kita. Selamat tinggal. Tunggu dulu Sang Dewi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Hmm. Ada apakah Kanda? Ah, uh, ini. Apakah kau mengenal kotak ini Sang Dewi? Apakah kau mengenal kotak ini? Tentu saja aku mengenalnya, Kanda. Kotak itu menyimpan kenangan manis buatku. Kenangan manis masa lalu. Maksudmu, apakah kenangan manis dengan seorang laki-laki sebagaimana dengan diriku? Ya, kenangan manis bagaimana dengan dirimu? Kenangan manis masa lalu. <laughs> Akan tetapi semua cerita tentang kotak itu telah hilang. Masa dan kurun ini adalah untukmu, untuk kita berdua. Berangkatlah, laksanakan semua tugas dan cita-citamu. Kau akan berhasil dan simpan baik-baik tusuk kondek emas yang baru kau dapatkan itu. Ah, baiklah, Sang Dewi. Selamat tinggal. Untuk sementara, kita akan bertemu pada setiap purnama. Huh? Huh? Ah, hmm. Jika saja aku sudah mengetahui dengan pasti, tentu akan dapat mempercepat perjalananku sesuka ku mau. Tapi aku tidak tahu di mana letak gua larang itu dengan pasti. Ah, aku akan terus bertanya pada setiap desa dan kota yang kujumpai. Ah, betapa saktinya sang dewi. Ia mampu menemuiku seketika ketika aku bermaksud menunda perintahnya. Hmm tusuk konde ini. Ah, ah, di mana kotak perak yang berisikan sepasang tusuk konde? Ah, aku tidak salah. Aku telah mengembalikan ke dalam kantung baju dalamku. Ah. Hmm, iya. Pastilah sang dewi telah mengambilnya secara gaib. Dan tusuk konde emas yang merupakan pemberiannya yang kuterima dari naga sanca masih berada padaku. Di kantung ini. Aku akan menyimpan pemberianmu ini sang Dewi kekasihku. Guruku. Malam pun tiba. Anak muda dengan ikat kepala ulung terus saja berjalan menembus kegelapan menuju utara. Bagaikan tidak mengenal arti lelah, ia berjalan terus hingga pagi hari. petunjuk yang diberikan petani tadi, gua larang sudah tak jauh lagi dari sini. Satu hari perjalanan berkuda ke arah utara. Ah, aku akan mempercepat perjalananku ini. Hup! Tunggu! Tunggu sebentar, aku ingin bertanya. Uh, ada apakah kau memanggilku anak muda? Uh, aku ingin bertanya sedikit. Hmm. Uh, di mana letak gua larang, paman? Uh, gua larang. Iya. Yeah. Uh, uh, untuk apakah kau mencari tempat itu, Kisana? Aku ingin mencari seseorang di sana. Uh, Apakah di padepokan gua larang? uh, iya, iya. Kau mengetahuinya, Paman? uh, siapakah yang hendak kau cari itu? Uh, seorang muridnya kah? Ataukah kau ingin berguru di sana? Uh, aku ingin mencari seseorang. Prabu sana. Apakah kau mengenalnya? Uh, Prabu sana. Hmm. Bolehkah aku tahu apa keperluanmu dengannya? Nanti aku akan mengatakannya langsung padanya. Apakah kau dapat menunjukkan di mana Prabu Sana? Atau uh, setidak-tidaknya letak padepokan gua larang? Uh, anak muda, katakanlah keperluanmu. Mungkin aku dapat mempertimbangkan untuk mengantarmu ke sana. Uh, jika tidak, ha, maaf saja, anak muda. Baiklah jika begitu. Biar aku mencarinya sendiri, Paman. Permisi. Hei, tunggu! Tunggu dulu anak muda! Uh, baiklah, kau ikutilah aku. Anak muda dengan ikat kepala ulung itu kemudian mengikuti laki-laki yang ditemuinya itu. Mereka berjalan beriringan, menembus belukar, dan melalui padang rumput kecil. Akan tetapi, ketika mereka tiba di sebuah daerah berbatu-batu, tanpa diduga-duga, laki-laki yang ditemui anak muda dengan ikat kepala ulung itu berbalik dan menyerangnya. Tunggu, Paman. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Aku harus meringkus semua anak muda. Dan ah. ini adalah perintah Hei, paman, berhenti dulu. Jelaskan mengapa kau menyerangku. Apa salahku? Dan siapa sesungguhnya yang memerintahmu? Ya. Tunggu, paman, tunggu. Semua akan menjadi jelas nanti jika kau telah kuringkus. Aitia! Aitia! Aitia! Aitia! muda ini? Siapakah dia sesungguhnya? Maafkan aku, Paman. Aku terpaksa membuatmu tidak berdaya. Aku harus segera dapat bertemu dengan Prabu Sana, orang yang kucari itu. Katakanlah, Paman. Jika memang Paman mengetahui di mana letak gua larang, Sebaiknya kau tinggalkan saja tempat ini. Batalkan niatmu ke Gua Larang. Ah, kenapa bisa begitu? Aku bermaksud baik, Paman. Aku tidak bisa kau dustai. Bunuhlah aku jika kau mau. Bunuhlah! Tapi kau tidak bisa mendapatkan keterangan itu. Ah, apakah memang benar kau tidak akan mengatakannya, Paman? Ah, iya. Aku tidak akan mengatakannya. Sekalipun aku menyakiti dirimu? Iya. Aku tidak gentar dengan kematian dan penderitaan. Jangan ganggu orang itu. Hup, Tangkaplah anak muda itu, Seta. Yang orangnya yang kita cari, Seta. Jangan khawatir, Paman. Hebat sekali kepandaian orang ini. Iya. siapa? Siapakah dia ini sesungguhnya? Oh, semua seranganku kandas dibuatnya. Siapa? Siapakah anak muda ini? Hop, iya. Oh, Aku akan mencobanya dengan kincir metu tingkatan 10 yang baru kukuasai. Ya. Oh. Balas seranganku ini anak muda. Hop, ya. ya, hop, ya. Raden Setakling mencoba untuk mendesak, menekan anak muda berkalung bahar dan berikat kepala ulung. Akan tetapi, serangan-serangan dari kincir metu tingkatan ke-10 yang seakan-akan mengurung dan tidak memberikan peluang untuk lepas, tidak juga berhasil menekannya. Pemuda itu bagikan menggunakan kekuatan angin, bergulung-gulung mengikuti arah putaran dan serangan Raden Setakling. Dengan demikian, semua serangan murid dari Resi Wanayasa itu menjadi tidak berarti sama sekali sampai akhirnya. Ah, jangan hanya mengelak anak muda. Ayo tunjukkanlah kehebatan seranganmu. Baiklah. Berhati-hatilah. wah gila, wah serangannya benar-benar, ya, uh, benar-benar luar biasa. Ya, ya, mau ya. apakah ini, ya, Yeah. Seta Keling menjadi pontang-panting menghadapi serangan dari anak muda yang mengenakan ikat kepala ulung. Angin tajam yang menggiriskan seakan-akan menyayat seluruh bagian tubuhnya. Untuk beberapa saat, Raden Seta Keling hanya dapat melompat ke sana kemari, berusaha menghindarkan serangan lelaki aneh itu. Sampai akhirnya, terdengar bentakan hebat yang disusul oleh berkelebatnya sebuah bayangan memasuki arena pertempuran itu. Adisaka. Berhati-hatilah. Orang ini berbahaya sekali. Jangan khawatir, Kakak. Aku akan mencoba menghadapinya. Ayolah, sobat muda. Hendak kulihat sampai di mana kehebatanmu hingga berani datang menyantroni gua larang. Oh, jadi ini adalah gua larang. Ah, aku telah tiba di tempat yang kutuju. Ya. Kau telah tiba di tempat yang kau tuju. Tapi jangan harap Kau akan dapat berbuat semena-mena. Berbuat semaumu di tempatku ini. Ah, baiklah, kita berbicara nanti saja. Sekarang aku ingin melepaskan rasa penasaranku terhadap seranganmu tadi. Serangan yang cukup membuat dadaku bergetar. Nah, bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Ya, ya, ya, ah, kita setan tidak berarti menghadapinya. Karena itu, aku akan langsung mengeluarkan Aji Jala Sukma. Akan ku ilmu saktiku itu untuk menghadapinya. Dengan kecepatan yang hampir tak dapat diikuti oleh mata, Raden Sakapal Waguna kemudian berputar mengelilingi lawannya beberapa kali dan kemudian berhenti sesaat memandangi lawannya yang kini tengah berkutat dengan sesuatu yang tidak nampak. Kekuatan ini seakan-akan merupakan tali gaib yang panas dan mengikat diriku. Oh. oh, hebat sekali kau Adisaka. Jala sukmamu berhasil membuatnya tidak berdaya. Tidak, Kakang Seta. Belum berhasil. Lihatlah. Seharusnya ia sudah lemas tak bertenaga. Luar biasa sekali. Jala sukmaku lepas. Tapi sekarang kau harus mencoba menerima seranganku. Hup! Ya! Ya! luar biasa sekali. Siapakah anak muda ini? Oh. Serangan-serangannya tak dapat lagi kuhadapi. Ya! Ya! Adisaka, biarlah ku bantu kau. Oh, ya. kesulitan Raden Sakapalwaguna adiknya, segera saja bersiap untuk membantunya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan akhir pertempuran itu? Siapakah sesungguhnya anak muda dengan ikat kepala ulung? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.